Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'akibatu lilmuttaqin Wala udwana illa alad zalimin Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mubin Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa inna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in bayyana bihi wa bima anzala alaihi minal kitabi wal hikmati kullama fihi solahul ibad wastiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum minal aqaidi sahihati wal a'malil qawimati wal akhlaqil fadilati wal adabil aliyah Fataraka sallallahu alaihi wasallama ummatahu alal mahajjatil bayda lailuha kana la yazighu anha illa halikun Saro ala dalika ummatuhu alladhina nastajabu lillahi wa rasulih Wahum khiratul khalqi minas sahabati wa tabi'in Walladina taba'uhum bi ihsan Faqamu bi syari'atihi wa tamassaku bi sunnatihi wa addu alaiha bin nawajidi Akidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban fasaruhum ta'ifatan Alladina la yazaluna 'alal haqqi dohirin la yadurruhum man khadalahum au khalafahum hatta ya'tiya amrullahi ta'ala wahum 'ala dalik Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana beliau juga membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan menyebut nama Allah yang Maha luas dan sempurna rahmatnya dan Maha Rahim yang memberikan rahmatnya kepada para hamba-hambanya yang dia kehendaki. Jadi kita sekarang menyebut dengan nama Allah kita menyebut dengan nama Allah Ta'ala Kita mulai belajar di Bismillah Artinya Bismillahirrahmanirrahim kita mulai belajar mengajar. Nah itu bukan titik itu sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim kita mulai muhadoroh. Nah kan gitu. Jadi itu Bismillah adalah kata keterangan yang dikedepankan yang hendaknya kita sebut sebelum kita mengerjakan apapun akan yang apapun yang akan kita kerjakan. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau duduk, kita mau belajar, kita mau tutup pintu, masuk rumah, keluar rumah ya kan. E, kita baca Bismillah kan itu, Bismillah masuk rumah, Bismillah keluar rumah, Bismillah makan, Bismillah minum. Cuman yang dilapatkan apa? apa yang, yang dilafatkan Bismillahnya saja yang dilafatkan ya kan yang dilafatkan cuman Bismillah sebetulnya itu ada lanjutnya cuman tidak disebutkan kan itu. Jadi diteruskan lanjutnya apa kan gitu itu artinya apa lanjutnya karena lanjutnya apa saja terserah mau tidur kah mau jalan kah mau lari kah mau naik motor kah <laughs> ya kan itu karena bisa apa saja maka nggak perlu disebutkan supaya bisa apa saja ya kan itu itu makna apa ikhwan? Makna e, bismillah. Itu makna bismillah. Kenapa kita mau apa aja baca bismillah? Mau duduk baca bismillah, mau berdiri baca bismillah, mau ngangkat keranjang baca bismillah, nyetar motor mau naik baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Kenapa ya baca bismillah? Lah ya, Kenapa masa bilang harus untuk pekerjaan? Harapan ridho Mengharapkan ridho, ridho Allah. Ya. Ya, ikhwati villa. memang tentunya yang tepat ya harus baca bismillah ya kan gitu. Kita mau naik motor baca bismillah mesti kan gitu. Gimana kita baca bismillah? Kita itu naik motor. Bumi yang mau kita injak ciptaan Allah. Udara yang mau kita hirup di sepanjang jalan kita nggak bawa sendiri kalau nyiapkan di rumah di jalan ya kan di sini juga dia nyiapkan kan gitu di sini pun kita bisa bumi nggak goyang-goyang juga dia yang masang gunung kan gitu makanya kita masih baca Bismillah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul dia Ar-Rahman memang rahmatnya luas sekali dari sejak saya dari rumah sampai si sini sampai sekarang proses dan sampai rampung dia emang maha luas rahmatnya makanya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim dan kita harus perluas memang sebetulnya ini Bismillah ini mau apa aja kita baca-baca Bismillah kayak gitu itu perkara yang wajar kita baca Bismillah ya kan dan perkara yang pasti bahkan tidak boleh tidak nggak boleh tidak apalagi diganti dengan nama selainnya naudzubillah kan gitu kita lupa aja jangan ya kan lupa aja jangan apalagi nggak tahu apalagi nggak menyebut apalagi nyebut nama selain selainnya nah kan gitu jadi orang menyembah patung karena mencintai patung Orang menyembah Nyiro Kidul, orang mencintai Nyiroro Kidul. Orang menyembah harta karena mencintai harta. Orang menyembah wanita karena mencintai wanita. Dengan cinta semua akan terlaksana. Dengan cinta apapun yang baik, eh apapun yang apapun yang buruk akan dia kerjakan terasa enak, kan gitu. Karenanya nggak boleh mencintai selain Allah. Karena nggak boleh mencintai siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita mencintainya. Dan wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai siapa yang Allah cintai. Dan mencintai Allah, mencintai siapa yang cintai dan mencintai apa yang Allah cintai, nggak boleh kita berseberangan darinya. Nah, supaya kita mencintai Allah, kita tahu siapa itu Allah, termasuk kita ini. Ada apa aja baca bismillah. Itu bukti kita tahu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita tahu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Dia Ar-Rahman, rahmatnya sangat luas, rahmatnya sempurna. Ya semenjak dulu atau ringkasnya kita dari dari rumah itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari rumah tadi kita lepas baju yang kotor baca bis Bismillah. Pakai baju yang bersih baca Alhamdulillah. Kita nggak bawa yang kita bawa baca Bismillah. Keluar rumah membaca Bismillah. Tawakal tu Allah lah haula wala kuwata ilah. billah. Terus baca Bismillah. Demikian mending baca Bismillah. Karena semua itu semua adalah ciptaan Allah sebentar itu semua ciptaannya subhanahu wa ta'ala tidak ada pencipta selain Allah dan juga semua itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pemerintah selain Allah. Dia penciptanya, dia pemerintahnya. Jadi di sini nih siapa pemerintahnya di sini ini? Di sini siapa, siapa pemerintahnya, Pak? Di sini siapa pemerintahnya? Di sini. Hah? Buktinya apa? pemerintahannya Allah Subhanahu wa taala. Pak Bupati apa, apa Allah pemerintahnya? Pak Bupati apa Allah pemerintahnya? Hah? Terane. Buktinya? Buktinya apa? Nah sini pemerintah juga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan ada angin di situ Allah. Kok dikain angin berarti apa? Alim memerintah, kalau Allah nggak memerintah ini gak ada angin. Dewi ramangan dino kuat, ramangan sejam kuat. Gimana kita mau nggak nafas 5 menit? Nggak bisa. Kalau nggak makan satu jam, oke. 2 Dua hari, bisa insya Allah. Nggak nafas 5 menit berani? <laughs> nggak berani. Nah, di sini karena sini ada angin. Padahal nasi itu ya kamu nggak makan jadi nggak masalah. Itu nasi kok pegang bisa jatuh. Artinya kau bisa memegang nasi. Ah, nanti lapar lah. Bawa nasi, bawa roti, taruh tas, ya kan. Udara kamu kamu bawa udara. Makan tolong bawa udara. Nggak bisa kamu gimana orang udara. Nggak bisa kamu bawa udara. Perlu tabung dulu lah bawa udara, <laughs> ya kan itu. Sini ada udara itu karena Allah yang menciptakan dan Dia memerintahkan. Dia memerintahkan agar udara itu kamu huruf nurut. Ya kan? Coba udara kayak semut, diinjak gigit, susah kamu. Dan semut itu diinjakkan marah. Coba udara kamu hidup marah. Kamu mau ngapain? Saya udara kayak semut gitu loh. <laughs> ya kan? Semut itu kalau diinjak dia berani. Berani berani langsung gigit bahkan berani nempel di kaki dia berani gak takut itu demi gigit kamu <laughs> ya kan itu nah, itu dia berani itu emang dia dan dia binatang yang dilindungi oleh binatang satwa itu cagar satwa itu gak boleh dibunuh itu kalau dilestarikan itu semut ya kan <laughs> kan itu itu emang untuk bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kita akan keagungannya nah kalau sementara yang kecil tanpa Allah tundukkan berani melawan kita yang gede tentu lebih berani seandainya tidak Allah tundukkan untuk kita kan itu maka segala perkara mulai bismillah mulai bismillah betul-betul Allah yang Ar-Rahman yang Ar-Rahim sehingga perkara yang saya laksanakan semua bisa saya kerjakan jangan gak mau namanya dan jangan naudzubillah menyebut salah nama salahnya naudzubillah. Harus baca bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui rahmatnya sangat luas. Ini semua supaya kita cinta kepada Allah tentunya. Cinta kepada Allah, kemudian dengan mencintainya kita memohon kepadanya, berdoa kepadanya, mengikuti petunjuknya, kita menyembah nya subhanahu wa ta'ala semata <clears throat> ikhwati filah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ini hendaknya kita sudah muncul rasa cinta yang sangat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami punya banyak keterangan kita punya banyak penjelasan yang meyakinkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillah dan alhamdulillah itu. Sehingga dengan demikian kita selalu teringat akan keagungannya. Keagungan Allah yang maha tinggi. <clears throat> ya itu bismillah. Itu bismillah itu kata keterangan ada lanjutannya ya kan. Kalau bahasa Arab tentunya kan bismillahirrahmanirrahim. Ini kok cuma Jerman jerur kok kok nggak ada mana nih fiil fa'ilnya atau mubtada kobarnya kan nggak ada di situ. ya kan? Padahal pasti ada fiil dan fa'il atau mubtada dan khobar. Kok cuma bismillahirrahmanirrahim. Mana fiil fa'ilnya loh? Kan nggak ada. Itu memang tidak ada karena apa? Karena adalah di buang ada di sesudahnya. Lah apa? Apa saja. Jadi dengan apa? Apa saja. Nah itu memang yang betul dibuang. Supaya apa? Bisa berbunyi apa? Apa saja. Ya kan? Bisa berbunyi apa? Apa saja. Jadi kamu jangan menyembah selain Allah. Harus disebutkan. Karena apa? Supaya berfungsi siapa? saja. Kamu jangan menyembah selain Allah. Kamu jangan menyembah batu. Kalau gitu kan masih masih memang betul tapi salah. Betulnya apa? Melarang menyembah batu. Salahnya apa? Kok cuman batu disebutkan ya? Berarti pohon boleh. Kan gitu. Berarti orang boleh kan demikian. Beda ketika kita berkata jangan menyembah selain Allah kan gitu. Tanpa sebutnya apa? Berarti apa saja nggak boleh kan demikian. Karena nggak disebut, nggak disebutkan. Siapapun jawabnya selain Allah nggak boleh di, disembah. Kan demikian. Juga nggak disebutkan demi itu agar bermakna siapa saja apa saja mau ngapain aja lah pokoknya baca bismillah mau ngapain baca bismillah kan gitu dan tentunya itu nggak sulit ya kan nggak sulit tapi dengan ilmu ini kita bisa mendapatkan pahala yang banyak iman yang kuat, ya kan? Kan hanya baca bismillah aja, kan enggak mengganggu pekerjaan toh. Kan nggak ganggu. Nyonya mangan untuk orang bismillah kan enggak ya. Enggak <laughs> kan enggak mengganggu toh. Masa enggak kan enggak kan enggak. Tapi ini iman ini. Ini iman yang penting. Para yang besar dengan baca bismillah dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan tujuan kita apa? Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya untuk, untuk, untuk ibadah nah gitu. Kalau antum kerja keras untuk, untuk ibadah, kenapa baca bismillah nggak mau? Itu juga ibadah yang besar. Kalau betul Anda itu banting tulang, tujuannya ibadah. Kalau betul Anda itu capek-capek ke sana tiap hari 10 jam demi ibadah, kenapa hanya bismillah aja nggak diucapkan? Padahal itu kan yang menghantarkan ketujuan kita juga ibadah kan begitu. Menyebut keagungan Allah Subhanahu wa taala ya kan, kan jadi pertama bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah? Satu-satunya zat yang berhak disembah. Itu Allah. Jadi Allah adalah apa ya? Satu-satunya zat yang berhak disembah, itu Allah. Apa asami? Yang Maha mendengar. Apa al-basir? Yang maha melihat. Apa al-qadir? Yang maha mampu. Apa al-aziz? Yang maha perkasa. Apa al-hakim? Yang maha bijak sana. Apa Allah? Satu-satunya zat yang berat disembah. Jangan apa Allah? Ya Allah, jangan begitu apa Allah ya Allah demikian <laughs> jadi kita tahu asami tahu yang maha mendengar al alim yang maha mengetahui Allah harus tahu Allah ya kan jangan Allah ya Allah jangan begitu nggak tahu siapa Allah tapi, berani tengkar apa tengkarnya itu pakai A nggak pakai O itu pakai O nggak pakai A <laughs> gitu ya mana nggak tahu tapi nggak tahu tapi berani, berani tengkar nah gitu namanya gitu kamu itu apa tahu nggak mana itu apa kok tengkar atap atau o itu <laughs> nah kan itu. Ilmu dulu itu apa apa artinya Allah kan demikian kan itu. Ilmu itu Allah apa nah, kan gitu. <clears throat> ya. Uh, Bismillah dengan nama Allah. Allah satu-satunya zat yang berhak disembah tanpa selainnya. Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? yang maha pengasih yang rahmatnya luas dan sempurna itu ar-rahman yang maha luas dan sempurna rahmatnya yang luas yang maha sempurna dan luas rahmatnya itu ar-rahman rahmatnya maha luas di rumah ya rahmat Allah di jalan rahmat Allah di sini juga rahmat Allah subhanahu Betul, oh, semua itu bekas dari rahmat Allah. Asal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Ar-Rahman, Maha luas rahmatnya mencakup apa saja. Mencakup rumah kita, jalan kita, tempat kita di berada sekarang dan nanti kan itu. <clears throat> Dia Maha luas rahmatnya. Kita dalam kesepian, kita dalam kesusahan, kita dalam punya hutang yang banyak. Dia Maha luas rahmatnya, mencakup semua itu kita memohon kepadanya akan terselesaikan. Kan gitu. Ar-Rahim yang memberikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dari para hamba-hambanya. Samehwa. Ya, Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim kita mulai belajar ya. Kita mulai bela belajar pada pertemuan kita di sore hari ini. <clears throat> Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kata Nabi, Wasallam alhamdulillahi tamlaul mizan. Jadi alhamdulillah tamlaul mizan kan? Perkataan kita alhamdulillah jamaah memenuhi timbangan. Timbangan kebaikan kita, timbangan ke kebaikan kita. Alhamdulillah. Kita harus sering-sering baca alhamdulillah. Di bismillah kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan siapa siapa dong saya kok jangan gitu tapi alhamdulillah <laughs> ya kan di alhamdulillah alhamdulillah sebut alhamdulillah apa yang kita kerjakan sebaik apapun bukan karena saya tapi karena Allah maka alhamdulillah dan ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nyebut kebaikannya. Di alhamdulillah adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kebaikan kebaikannya. Apa kebaikannya Allah Subhanahu wa taala? Rabbil alamin di antaranya. Apa kebaikannya? Rabbil alamin. Itu kebaikan yang paling baik. Dia Rabbil alamin. Ma makna Rabbil alamin? pencipta semesta alam penguasa dan pemerintahnya pencipta semesta alam penguasa semesta alam pemilik semesta alam pemerintah semesta alam itu Rabbil Alamin ya Allah penciptanya Allah pencipta alam semesta dia penciptanya, dia penguasanya, dia pemiliknya, dan dia pemerintahnya. Jadi alam ini oleh mencipta dan yang memerintah. Jadi memerintah jadi memerintah tadi itu dikatakan memerintah seperti itu tadi. Jadi memerintah air mengalir ke tempat yang rendah ya kan. Dia yang memerintah kan Itu nikmat dia. Ya bisa nikmat air mengalir tempat yang rendah di perintah Allah SWT itu hukum alam yang dicipta oleh Allah yang Allah memerintahkannya ya. Kan? dia memerintah maka dia perintah naik ya akan naik seperti airnya Nabi Musa <laughs> ya kan naik setinggi gunung ketika yang melewat Fir'aun kembali turun <laughs> ya kan gitu Kenapa membakar? Kenapa membakar? Perintah Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Kalau gak dia gak dia perintahkan gak, gak akan membakar kan gitu. Dia memerintah itu api membakar. Maka nikmat Allah kalau kita punya api dia bisa membakar. Jangan itu karena api, karena adatnya api enggak. Itu api demikian itu karena hukum Allah. Itu hukumnya Allah dia yang menetapkannya, dia memerintah memerintahkannya kan begitu. Kalau dia balik gak membakar kayak apinya? Nabi Ibrahim alaihissalam ya kan? Enggak membakar. Memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Itu Allah Rabbil Alamin, dia pengatur alam semesta ini. Dia pengaturnya. Dia pemerintahnya. Dia pemiliknya, dia penciptanya. Jadi kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jujur mencintai Allah taala di batin. Gitu. Dan kita harus muraqabah. Apa muraqabah? Kita harus merasa diawasi. Pentingnya apa itu diawasi oleh Allah? Pentingnya apa? Merasa diawasi oleh Allah? Ya penting, penting sekali kan gitu. Pekerja itu kalau diawasi banyak yang ngasuh-ngasuh aja gitu. Tapi kita kayaknya kalau nggak diawasi begitu, ngasuh-ngasuh aja juga. Ngasuh aja kalau diawasi. Kalau nggak diawasi kita selalu nggak ngasuh. Kita sendirian, melepas baju, ganti baju. Bila merasa Allah awasi, kita akan baca bismillah dan alhamdulillah. Ya kalau merasa awasi, enggak ada yang tahu dah. Gak usah baca aja. <laughs> kan gitu ya kan kadang nggak ada yang ngawasi kok kan gitu nggak merasa ada yang ngawasi kita kayaknya nggak akan nggak akan bekerja berarti tidak beramal soleh itu loh kita nggak beramal soleh ngamali mandek nggak ketahuan bos <laughs> masuk masa Iya. Ya, kita merasa diawasi, maka kita akan banyak bekerja, banyak ber, beramal, ya kan. Banyak beramal walaupun perkara yang itu orang gak ada yang tahu tapi kita cukup cukup, cukup maka diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muraqabah. Artinya muraqabah maka diawasi olehnya Subhanahu wa taala gitu. harus yakin dia dia masih kita kan. Itu alhamdulillahirabbil alamin kita tanamkan ini kita betul mencintai Allah, mengagungkannya, menyembahnya dan enggak henti-hentinya kita mendekatkan diri menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau katakan wal akibatu lil muttaqin. Karena wal akibatu lil muttaqin. Apa kata dunia? Apa kata mereka? Yang jelas al akibatu pasti lil muttaqin Pasti akibat yang baik, kesudahan yang membahagiakan pasti hanya diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunaikan perintah-perintahnya dan yang menjauhi larangan-larangan sesuai petunjuk darinya. Itulah akibat akibatu lil muttaqin. Karena kita harus serius dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi larangannya, dalam menunaikan perintah perintahnya yakin itu yang akan membuat kita mendapatkan al-akibah, mendapatkan akhir kesudahan yang baik. Itu karena itu kalau kita orang yang bertakwa. Artinya yang membuat kita sukses adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi siapa yang top? Orang yang bertakwa kepada Allah top tenan itu <laughs> kan itu kan jangan dibalik siapa yang top wah wong kayak wong jos <laughs> ingat siapa yang jos orang yang bertak bertakwa harus jangan orang yang lain yang hebat orang yang beruntung yang akibat baik itu hanya orang yang bertakwa wal akibatu lil muttaqin Maka kagum kita kepada orang yang bertakwa. Ingat, kagum kita kepada orang yang bertakwa, maka mereka lah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada orang yang bertakwa kita harus bersahabat. Kepada orang yang bertakwa kita harus berkawan. Harus saling tolong, menolong, ada yang bantu membantu, saya mampu melindungi. Siapapun dia. Jangan sampai kita karena suatu faktor tertentu pada dia orang yang bertakwa kita bermusuhan, nggak boleh. Wala udwana ila ala dzalimin. Wala udwana ila ala dzalimin. dan tidak ada permusuhan kecuali hanya melawan orang-orang yang berbuat kedoliman orang yang dolim wal udwana ila ala dolimin kalau bersaksi asyhadu alla ilaha ilallah wahdahu la syarikalah asyhadu alla ilaha ilallah aku bersaksi Aku bersaksi. Aku menjadi saksi. Aku menjadi saksi. Aku menjadi saksi. Berarti kita harus melihat. Harus tahu fakta. Harus tahu kenyataan. Ya kan harus tahu karena kita menjadi sak saksi, ya kan? Jangan sampai yang penting dibayar. Aja ngono, <laughs> ya kan? Pengerti ora? Aku nggak dibayar penting ngomong, penting untuk amplop ngomong jadi saksi. <laughs> nggak boleh. Kita sebagai saksi harus tahu apa yang kita saksi saksikan. Termasuk kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah kita harus tahu bahwasanya la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berat disembah kecuali Allah. Kita harus tahu. Kita harus tahu punya bukti-bukti yang konkret, punya bukti-bukti yang kuat, punya berbagai bantahan kepada para yang melawan, yang bikin syubhat, nah itu kan. Kita ya, bisa kita patahkan. Nah, kita bersaksi, kita membela, mengatakan la ilaha illallah kan begitu. Wahdahu la syarikalah yang esa tidak ada sekutu baginya yang esa tidak ada sekutu baginya wahdahula syarikalah di Allah adalah esa tiada apa syarik apa syarikat serikat apa serikat ya serikat tidak serikat jadi Allah ini dalam menciptakan alam semesta tidak berkooperasi tidak modal bersama <laughs> ya kan bukan perserikatan bukan <laughs> ya kan nggak berserikat nah, gitu. dia sendiri dia ahad as-somad Allahu ahad Allahu somad dia sendiri tanpa serikat tanpa sekutu tanpa investasi pihak mana saja sekalipun dalam rangka bukan sekedar suku Harjo, pun saya sampai Maroko, sekedar semua alam langit dan bumi tanpa sekutu, la serikat. Maka sebagaimana dia dalam Robul Alamin tanpa serikat maka dia pula yang ilahul hak tanpa seri serikat tidak ada serikat dalam mencipta maka tidak ada serikat dalam beribadah kita harus yakin bahwa Allah itu sebagai Robul Alamin dalam menciptakan kerajaan langit dan bumi dia tanpa serikat. Kita harus yakin itu. Harus yakin. Kalau nggak yakin berarti nanti masih ada kemungkinan menyembah selain Allah. Kita harus yakin dia mencipta alam semesta, kerajaan langit beserta semuanya. Bintang-bintang, bulan dan matahari, bumi dan semua isinya dia itu tanpa sekutu tanpa serikat tanpa investasi pihak mana saja bahkan tanpa bantuan tenaga dan jasa Jadi dia tanpa serikat tanpa koalisi <laughs> ya tanpa koalisi tanpa bantuan modal tanpa bantuan tenaga tanpa bantuan perantara atau jasa dia sendiri. Allahus Samad. Kalau kita mengatakan nanti syabil Qadir Jalani ikut mengatur alam berarti boleh menyembah syabil Qadir karena beliau ikut mengatur alam <laughs> kan gitu ya kan kan demikian kita nggak boleh mengatakan beliau ikut mengatur dibutuhkan oleh Allah mengatur alam enggak Allah nggak membutuhkan beliau ya ya tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai koalisi sebagai investor sebagai pelaksana tenaga pun sebagai jasa perantara penghubung nah itu enggak enggak perlu Allah nggak membutuhkan semua itu dia Esa dia As-Somad tempat bergantung satu-satunya ya kan satunya tempat bergantung tidak bergantung selain Allah Subhanahu wa taala ya gitu I asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin al malikul haqqul mubin al maliku sang raja al haq yang hak al mubin yang jelas Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad bin Abdullah Al-Qurasi Al-Hashimi adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Dia adalah hambanya dan dan Rasulnya. Dia hambanya. Dia hambanya dan hamba yang paling mulia. Dia hamba yang paling paling mulia. Dia bukan Tuhan, dia hamba. Kemudian hamba yang paling mulia, hamba yang menghamba kepada penciptanya. Wa rasulu dan dia adalah rasul utusannya. Rasul utusannya khatamun nabiyyin penutup para nabi dan bersaksi beliau penutup para nabi memang nabi turun temurun terus ada namun sudah sampai penutup para nabi dan penutupnya adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sini beliau berdoa semoga Allah sholat mencurahkan sholawat dan salam kepada beliau dan juga kepada para pengikutnya dan para sahabatnya. Ya. Ini sampai yaumul kiamah. Ya. Uh, ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Ada yang ditanyakan sampai sini ikhwah sebelum melanjutkan yang kedua. Coba Joko, teko teko kali ini, ya, angkat teko opo, angkat ini. Kalau bisa mengurut sinapsi itu, sudah termasuk seperti Ya. Itu nanti itu Pak, itu kalau dalam yang ada dalam Al-Qur'an itu sebagaimana yaitu dia itu, dia Al-Hayyul Qayyum itu. Al-Qayyum gitu. Ya. Jadi Al-Qayyum. Ya. Yeah. Iya, kita bersaksi. bersaksi. Jangan jangan menyaksikan bersaksi. bersaksi. Kalau menyaksikan nanti dia akan melihat nanti. Nah, ini dalam artian persaksian kita bersaksi itu di saat perlu perlu ditiupkan atau di saat kita sudah saat saat itu. Ya tentunya sekarang ini kita harus bersaksi. Kita selalu bersaksi, kita selalu bersaksi, selalu mengetahui dan selalu yakin dan menerima bahwasanya la ilaha ilallah. Makanya eh, persyaratannya ada tujuh ya kan. Tahu maknanya. Tidak ada sembahyang selain Allah. Dan harus yakin sekalipun ada orang yang bikin subhat-subhat bikin kerancuan misalkan itu buktinya di sana ada orang yang e, gitu aja jatuh jatuh gitu aja jatuh sepele cuman pelan tangannya bingkok, <laughs> kan begitu itu berarti di situ tempat yang keramat ada penunggunya berarti ini itu misalnya itu subhat <laughs> ya kan itu subhat tidak kita katakan tidak meng itu tidak bertentangan dengan Allah sebagai Robul Alamin kita sudah mematahkannya gitu kan sudah mematahkannya kita harus yakin harus yakin dan meniadakan keragu keraguan dan kebimbangan kita harus al-qabul menerima mengilmui yakin menerima al ingkiat kita mau patuh menunaikan konsekuensinya kita harus jujur lahir dan batin kita harus ikhlas yang ketujuh harus mahab mahabbah itu tujuh syarat kita bersaksi la ilaha illallah masuk jalan fitrah fitrah semua manusia itu bapaknya lah yang membuat mengatasi masalah. Iya. Itu apa masuk ke dalam kita menyaksikan. Berarti artinya semua manusia di atas fitrah. Jadi semua manusia itu pada dari di atas fitrah. Dia di atas kebenaran. Di atas kebenaran maka itu merupakan anugerah dari Allah. Allah menciptakan manusia dalam kebaikan ya dalam kebaikan nah itu kalau sampai nggak baik itu ada faktor luar yang membuatnya tidak baik ya kan demikian bukan Allah yang ber, yang berbuat dolim bukan <laughs> ya kan dia menciptakan manusia semua dalam kebaikan dalam fitrah Tuh <clears throat> ya, kita sekarang teruskan amma ba'du. <clears throat> amma ba'du Adapun sudah itu beliau menyampaikan di sini fa Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya Ingat Allah sudah mengutus Rasulnya ya Allah. Ini nikmat yang besar. Bahwasanya Allah berkenan mengutus utusannya, ya kan? Tentu ini anugerah yang besar sekali. Tentunya masa menunggu-nunggu itu semua. Menunggu-nunggu datangnya utusan dari Allah SWT dan sungguh sungguh Allah telah mengutus Rasulnya hingga yang terakhir itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Hanya rasul, yang hanya utusan membawa hal yang dengannya dia diutus. Dan beliau sebagai utusan Allah membawa apa Yahwa? Bil huda wa dinil haq. Bil huda wa dinil haq jadi beliau telah Allah utus membawa al-huda. Membawa al-huda, petunjuk. Membawa al-ilmu nafi. Membawa ilmu yang manfaat. Maka apa yang beliau bawa? Al-Qur'an 30 juz itu semua adalah al-huda, al-ilmun, al-ilmun nafi. Al-ilmun nafi. Dan dia adalah barokah. Kita pun angzalnahu mubarakun. Dia barokah. Dia banyak kebaikannya mengandung petunjuk dari kesesatan. Cahaya yang menerangi kegelapan. Itu apa yang beliau bawa dari Al-Qur'anul Karim. Hanya untuk mendapatkannya supaya mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, mendapatkan cahaya dari Al-Qur'an, mendapatkan barokah dari Al-Qur'an itu hendaknya manusia lihat baru ayat Nah itu lihat baru ayat Jadi begitu. kita pun anzalnahu mubarakun lihat baru ayat Dengan cara mau tadabur. Apa tadabur itu, Eva? Apa tadabur? Tadabur adalah dengan dua tahapan minimal membaca dan mengetahui lafat-lafatnya dan yang kedua merenungkan, memahami, memperhatikan makna-maknanya. Dan itu dibaca berulang-ulang. Direnungkan itu berulang-ulang, ya, merenungkan ya kan. Jadi kayak ngalamun, lagi <laughs> memperhati, memperhatikan, mengulang-ulang diperhatikan berulang-ulang kan gitu itu dengannya akan mendapatkan barokah mendapatkan mendapatkan petunjuk alhu alhuda mendapatkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya untuk membahas kehidupan kita ini dan yang dinamakan ulul albab yang dinamakan ulul ulul akli orang yang berakal kalau waliyatada kalau ulul albab. Kalau mereka itu bisa mengambil pelajaran, kalau mereka mengamalkan. Kalau mengamalkan petunjuknya baru dinamakan ulul albab. Kalau mereka mengerti Al-Quran itu petunjuk tapi nggak mengamalkan, nggak berakal namanya. Kalau kamu tahu itu benar kok kamu tinggalkan. Ini kan dia kamu kan gitu kan? Kan demikian. Makanya waliyat ulul albab. Kan begitu. <clears throat> DB membawa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai Al-Huda Sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk, sebagai cahaya Al-Ilmu Nafi Itu beliau membawa Al-Huda Disebut Al-Huda bukan Allah mengutus Muhammad membawa Al-Quran Tidak Membawa Al-Hadis Tidak Tapi membawa Al-Huda Artinya apa? Supaya kita menerima Al-Quran dan as-sunnah bahwa Al-Quran as-sunnah yang beliau bawa hakikatnya adalah al-huda petunjuk artinya semua kita membutuhkannya siapa yang dapat petunjuk tidak ada yang gak butuh petunjuk semua membutuhkan petunjuk nah gitu kalau dialah Allah telah mengutus Rasulnya Muhammad membawa al-hadis gitu kan hadis membawa hadis apa hadis <laughs> kan gitu kan kan demikian tapi dengan al-huda artinya berarti apapun yang beliau bawa yang dinamakan hadis, Al-Qur'an hakikatnya adalah al-huda kan gitu. Karenanya kita harus mempelajari apa yang beliau bawa. Karena apa yang beliau bawa hakikatnya adalah al-huda kan gitu. Terus wadinil hak. Wadinil hak dan beliau membawa apa ikhwa? Dinil hak. Agama yang benar. Apa agama itu? Ketundukan, kepatuhan, itu agama? Ketundukan dan kepatuhan. Beliau membawa din, membawa ketundukan dan kepatuhan. membawa ketundukan, kepatuhan, ketaatan tunduk dan patuh. Artinya tunduk dan patuh yang beliau bawa, ketundukan, kepatuhan yang beliau contohkan adalah ketundukan dan kepatuhan hak yang ben yang benar. Tunduk patuh yang benar. Itu Tunduk patuh yang yang benar. Mana yang benar? Ketundukan, kepatuhan yang pasti kebenarannya dan pasti wujudnya artinya pasti menghantarkan kepada tujuan yaitu membahagiakan siapa-siapa yang mau tunduk dan patuh itu dinil hak yang beliau bawa kita kan pengen bahagia kan perlu tunduk nggak boleh manja, <laughs> iya kan? Manja nggak bahagia, kan gitu. Gue yakin kalau kamu punya anak mau baik jangan kau manjakan. Memang mau manjakan nggak mungkin anak itu ba baik. Kita bisa pengen manja, kita harus mau tunduk dan patuh. Kalau pengen baik, <laughs> gitu kan? Sama. Maka punya din yang hak. Nah gitu. Dinul hak. Kalau manja kebahagia. Kalau punya mau, mau din, mau tunduk, mau patuh, kalau dinnya itu hak akan bahagia. Ya kan? Nah, dia membawa dinil hak membawa din ketundukan kepatuhan yang benar artinya pasti keberadaannya dan pasti membawa kepada tujuan yaitu kebahagiaan di dunia dan hingga akhirat itu hak yang beliau bawa Dewa beliau itu adalah membawa din membawa sholat lima waktu ya kan membawa sholat lima lima waktu itu yang beliau bawa itu namanya dinul hak ketunduan ketundukan dan kepatuhan yang yang benar. Lima waktu itu din yang benar. Keberadaannya benar dan jika dilaksanakan pun benar-benar menghantarkan kepada tujuan hidup manu, manusia yang pengen bahagia dunia dan akhiratnya. Yang itu namanya dinul dinul hak. Bukan seperti kata orang, jangan ikut agama Islam. Ngapain? repot apa repotnya sehari semalam itu suruh ke masjid lima kali nah <laughs> katanya begitu ya kan gak enak Islam itu nah kan gitu masa orang hidup gini beratnya repotnya suruh lima kali pergi masjid jamaah nah, katanya gitu kamu kalau ngaji diberitahu lagi kalau ke masjid katanya kata nabinya itu dibakar rumahnya katanya gitu itu enggak bener mas agama kayak gitu kan gitu jangan mau Islam susah repot <laughs> kan gitu. itu orang yang belum tahu ya kan anda belum ngerti kok udah komentar <laughs> padahal yang orang yang ngerti itu adalah agama yang benar itu dinul hak kau tanyakan mereka yang sudah mengamalkannya apa mereka keberatan lima kali jamaah lima waktu? Tidak. Bahkan mereka merasa kurang nambah rawatib, <laughs> nah, kan gitu. Di bahwa dinul hak agama yang benar agama yang pasti keberadaannya bukan itu apa apa itu keberadaannya masih masih disangsikan itu nah demikian itu pasti kebenarannya dan kebenaran juga pasti menghantarkan kepada tujuan hidup manu, manusia. Itu agama yang beliau bawa. Apakah sholatnya, apakah puasa Ramadannya, puasa sunnahnya, adapun yang lainnya yang beliau bawa dari al akmalu as-salihah, dari amal-amal yang soleh. Itu adalah dinul hak. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Allah telah mengutus rasulnya membawa apa ya ikhwah? Membawa apa? Al-huda wa dinil hak. Nah itu. Kenapa Allah mengutus rasulnya membawa al-huda wa dinil hak ya ikhwah? Rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin untuk memberikan rahmat bagi semesta alam memberikan rahmat bagi semesta alam betul nggak itu Pak? betul itu firmanya Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu surat Al-Anbiya. Ayat berapa itu ya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107 Al-Anbiya 107 Wa ma Arsalna Ka ila rahmatan lil alamin Jadi Allah mengutusnya sebagai rahmatan lil lil alamin. Hanya sayangnya apa ikhwah? Manusianya tidak mau diberi rahmat hanya orang-orang muslim yang mau diberi rahmat Allah memberi tapi yang diberi gak mau dan itu gak mustahil ya kan kayak anda punya anak aja wong tua pengen pinake anak ning sing dipinake ora gelem anak ora nurut wong nih termasuk sakombien pasti percaya sama pengiran dulu orang nih nah kayak Pak Ai jadi menak ke yang jadi ini <laughs> gue nanya lagi di kayak lagu di penak <laughs> itu terjadi nah kita yang terjadi juga sama dari Allah sebenarnya juga memberi rahmat untuk semua semesta alam ning sing wonge secara gelem hanya orang muslim mukmin yang mau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Ya. Iblis sebagai rahman lil alamin. Karenanya kenapa kita mesti menjauh? Kenapa digambar orang Nabi itu digambarkan kejam, nggak sepatus sepatutnya sama sekali, ya kan? Nabi masya Allah beliau rahmatan lil alamin itu kata Allah sendiri yang, yang mengutusnya sebagai rahmatan lil lil alamin. Wa kuduatan lil amilin, wa kuduatan lil amilin sebagai kuduah. Apa kuduah? Apa kuduah? Contoh. Contoh. Sebagai contoh kuduatan lil alamin. Sebagai contoh bagi semesta alam ya Allah. Ya. Sebagai contoh kuduatan lil alamin. Sebagai contoh. Hmm? Wa kuduatan lil amilin. Hah? Oh, apa nah? Lil amilin hmm, apa ya wa kudwatan lil amilin wa kudwatan lil amilin dan sebagai kudwah bagi orang-orang yang beramal. Berarti apa Nabi sebagai apa? Sebagai SOP berarti. Standar operasionalnya itu Nabi. Anda pengen dikir, tengok Nabi. Apa standar operasionalnya? <laughs> itu kan. Tengok Nabi apa yang Nabi contohkan. Gue sebagai keduanya, contohnya ya kan, standarnya kan gitu. Standarnya itu yang apa yang Allah kehendaki dalam masalah sholat. Ya yang Nabi contohkan itulah standarnya. Oh gitu, kalau waktu matahari tergelincir itu standarnya kamu empat rakaat, <laughs> gitu kan. Oh itu cara sholat demikian, yang Nabi contoh itulah standarnya itu, standar yang Allah inginkan kan gitu dari para manusia ini. <clears throat> Kedua kudwatan lil amilin. Kudwatan lil amilin. Ya. Dan semua kita ya ikhwah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang cukup kesempatan yang cukup peluang yang cukup untuk mengerti petunjuk dan kuduah yang beliau ajarkan. Semua diberi. Karena itu sini kata saya hujatan alal ibadi ajmain. Terus sebagai hujah bagi semesta alam seluruhnya. Sebagaimana firmanya Allah Subhanahu wa taala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi mang tadzakkar." Wajah aku nadir awalam nu'ammirkum bukankah kami telah memberikan kalian umur yang cukup bagi siapa yang mau mengambil pelajaran untuk mengambil pelajaran Al-Quran surat Fatir Fatir surat yang berapa ya 35 Ayatnya yang ke-37 Sana Allah berfirman awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar waja'akumun nadir Bukankah kami telah memberikan kalian suatu usia yang mana bagi siapa yang mau mengambil pelajaran, niscaya dia bisa mengambil pelajaran. Cukup ilmu pelajaran. Hanya, sayang, hanya sayangnya waktu yang Allah berikan tidak dipakai untuk tujuan tersebut. <laughs> Kan begitu ya Pak. Maka salahnya yang tidak memakai. Yang memberi enggak salah. <laughs> ya kan? Udah memberikan kemudahan, Baca aku nah, pun diberikan peringat, peringatan, pemberi peringatan karenanya sebagai hujah alal ibadi ajmain. Orang nggak bisa berudur di hadapan Allah. Ketika salah saya nggak tahu itu nggak bisa. Eh. Kita semua diberi oleh Allah usia yang cukup untuk mengambil pelajaran dari apa yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusianya yang tidak memakai waktu untuk mengetahui mengetahuinya, mempelajarinya. Maka nikmat yang besar bila kita ini termasuk orang yang mau menerima rahmat Allah. Jangan ya mau menerima rahmat Allah, mau datang tolakul ilmi, mau mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sangat besar ya. Uh, itu yang kita kasih ya, ya. bisa jenis dahulu sampai situ dua paragraf lumayan ya. ya. Semoga memberkati ya wah. Sedikit yang kita kaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat Allahumma inna al huda wa tuqa wal afaf wal ghina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa khairu kalami alhamdulillahirabbil alamin. Ini dah rampung. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.